Ali bin Abi Thalib kata, "Kafa bil ilmi syarafan annahu yad'ihi man la yuhsinu wa yafrahu idza nusiba ilaihi man laysa min ahli wa kafa bil jahli khumulan annahu yutabarra'u yatabarra'u man huwa fihi wa yadhabu idza nusiba ilaihi." Ali bin Abi Thalib. Cukup kemuliaan bagi ilmu itu bahwa orang yang di, bahwa ia diakui oleh yang tidak ahlinya. Saking mulianya itu ilmu, saking baiknya nilai ilmu itu, semua orang kepingin mengaku dia alim, padahal dia bukan ahli Jangan jauh-jauh. Ilmu itu ilmu kedokteran, ini yang bisa dilihat di mana-mana. Kalau saudara bilang sama satu teman, coba saja besok saudara coba ya, Saudara bungkus, saudara punya tangan, tidak ada sakit, tidak ada apa, cobaan, tes. Apa kata Sayyidina Ali ini? Kalau saudara bilang, Pak tesen ini, bungkusan dengan perban jalano pasar. Ini, kalau ditanya, apa tanganmu ini? Anu, aku kayak eksim ngono. Oh, badai gue igu. Nanti orang bilang, jalano lagi sedikit. Katakan pada itu orang, ah, kenapa tanganmu? Iya saya ada seperti eksim itu. Wah obatnya itu. Lain lagi, bukan obat tadi. Nanti saudara ketemu yang ketiga, yang keempat, semua orang ngasih advis tentang obat penyakit aksim dan semuanya ini bukan dokter. Betul? Nanti saudara akan dapat pungkasannya satu saran katakan wah nek aku ya wis nyoba mangano kadal wae. Waktu ada salah satu anak ma'ahat sakit eksim, saya mau bawa ke dokter. Kebetulan ada tamu mau besuk anaknya, mau nyambang anaknya. Ya saya bilang ini anak mau dibawa kemana? Saya bilang ini anak mau diantarkan ke dokter. Wah ini obatnya gampang saja. Kenapa gatal-gatal aja? Obatnya juga gak gampang suruh makan kadal saja. Saya bilang wah ini saya tidak berani nyuruh kadal ini barangkali ada akibat yang tidak baik ini anaknya orang pergi ke dokter saja jadi itu satu macam eh, apa namanya contoh apa yang dikatakan oleh Syedina Ali al-ilm itu ilmu itu mulia cowok manusia kepingin jadi alim kepingin diakui wah iyo aku biar ngobati kalau saudara ikat, saudara punya kepala, jalan nanti orang bilang, oh ngeluh. Wah nanti ada 9-10 resep saudara terima dari teman-teman saudara yang kenal. Dan semuanya itu bukan dokter. Katanya dia pengalamannya atau dia dengar. Itu semuanya satu contoh bahwa ilmu itu mulia. Juga mengenai hukum fikih misalnya. Kalau saudara pergi kepada salah seorang, nanti dia dapat jawaban. Ke sana dapat jawaban, di situ dapat jawaban. Maksud Sayyidina Ali latar belakang dari kalimat-kalimat ini, makanya carilah ilmu yang betul. Sebab ilmu itu barang mahal dan mulia. Semua orang kepingin dijadikan pemegang ilmu itu. Dianggap memegang ilmu. Padahal kadang-kadang bukan ahlinya. Sudah jelas sudah, saudara Nanti kalau ada satu kejadian, salah wong iku dak ini, salah wong iku dak ngono. Dia mau merubah apa yang sudah merupakan kegagalan dengan teori yang dia karang sendiri. Seakan-akan dia ada suatu bakat yang lebih dari yang lain. Ini watak sudah manusia dari kutub ke kutub begitulah kira-kira tabiatnya. Dan paling benci manusia kalau saudara bilang wah Riko tidak ngerti apa-apa marah dia. Apa sebab? Karena rendahnya itu derajat orang jahil derajat orang yang jahil itu sampai orang yang jahil betul kalau saudara katakan riko ini tidak ngerti marah apalagi kalau dengan kata yang agak lincip saudara katakan wah kau itu gobloknya sorong mar tidak mau diarani jahil sebab dia tidak senang kalau begitu jangan jadi jahil begitu maksudnya nali dari kata-katanya ini Wakaf kafa bil jahli qumuran eh. yatabarra'u man huwa fihi. Orang yang sudah di tengah-tengahnya itu masih tidak mau dia. Dia mau cuci tangan dari kalimat jahil itu. Jangan dilekatkan pada saya. Padahal sebenarnya dia sebenarnya ya jahil betul. Tapi tidak mau dikatakan jahil. Apalagi kalau saudara tuding dia dengan kata jahil. Pasti marah dan tersinggung. Saudara-saudara, ini maksud Sayyidina Ali atau latar belakang dari kalimat Sayyidina Ali ini baik, yaitu hei eh, manusia muslim, mukmin, cari oh ilmu, carilah ilmu. Carilah ilmu karena kamu nanti akan mendapatkan ilmu yang sebenarnya. Ilmu adalah suatu yang mahal yang diaku-aku oleh semua orang saat dunia. Walaupun ia tidak memiliki satu masalah pun. Seperti tadi contoh saya bawa tentang kedokteran, tentang obat-obatan juga tentang hal-hal yang lain. Apa saja sudah, kalau saudara menatap masalah ini di muka umum nanti saudara akan dapat 100 macam jawaban. Centang perenang semuanya. Satu jawaban yang mungkin betul dari ahlinya. Jadi kalau saudara sudah pergi ke seorang dokter, dan dokter itu spesialis, lari sudah dapat jawaban yang sebenarnya. Begitu. Akhirnya kita bawa Hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam.